Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fitin azizakumullah. <clears throat> Masih dalam pembahasan masalah tata cara ingkar mungkar tentang marotib urutan-urutan ketika adanya al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ada berapa Khalid? Sebutkan. Ewa, eh, Asani. Hmm. Khamis. Nah, yang pertama adalah dengan cara takrif, memberitahukan. Mungkin orang jahil, orang nggak mengerti harus dikasih tahu. Itu adalah suatu kemaksiatan. Itu adalah perbuatan meninggalkan suatu kewajiban yang harus segera bertobat. Yang kedua adalah nasihat dengan lemah lembut. Yang ketiga adalah dengan cara mencelanya. Tapi perlu diingat di sini bukan celaan-celaan yang melampaui batas, ucapan-ucapan yang keji. Tidak. Tapi dengan ucapan-ucapan yang mengandung teguran sehingga akan tergugah bagi orang tersebut. Yang keempat adalah dengan mencegah cara paksaan dengan cara dipecah. Nah, mungkin anaknya minum khamar atau main musik-musikan, maka sebagai orang tua harus apa mencegahnya dengan cara paksa dan yang kelima adalah dengan cara menakut-nakuti. Ini ini yang kelima. Kemudian kita lanjutkan wa yustaratu qaul mungkir qadiran alal ingkar. Dan disyaratkan keadaan orang yang mengingkari itu adalah qadir mampu alal ingkara untuk mengingkari suatu kemungkaran tersebut. Ini keadaan orang yang mungkir, orang yang mengingkari suatu kemungkaran harus ada kemampuan, ada istitoah. Ini ada kemampuan. Fa'amal ajiz falaysa alaihi al-inkaru illa biqalb. Adapun orang yang lemah maka baginya tidak terkena satu kewajiban ingkar mungkar kecuali dengan hatinya. Orang yang lemah. Apa lemah fisiknya? Enam, apakah lemah dia mungkin nggak bisa menyampaikan satu nasihat kepada orang tersebut? Ini. Ini apa? tidak terkena satu kewajiban engkel mungkar dengan desanya dengan tangannya tidak terkena satu kewajiban tapi dia terkena dengan hatinya saja nah hatinya harus mengingkari itu adalah suatu kemaksiatan wala yaqifu sukutul wujubi alal azzi his dan tidak terbatas gugurnya satu kewajiban yaitu adanya satu kelemahan fisik saja Naam, tidak ini saja. Bal yaltahiku bihi khauful makruhin yanaluhu. Bahkan masuk padanya, tergolong padanya termasuk kata-kata lemah yaitu khauf, yaitu takut. Naam, dikhawatirkan Naam akan menimpa pada dirinya sesuatu. Ini ketika dia seandainya akan mencegahnya dia ada kemampuan punya ya tangannya sehat. Juga mungkin apa bisa menasehati orang tersebut. Tapi memang ini orang apa sangat jahat. Nam minum homer sambil megang apa celurit misalnya. Nah, orang ini ada kemampuan seandainya dia mau mencegah, Nam mampu. Tapi dikhawatirkan. Nam dikhawatirkan dia akan malah membabatnya. Nam, melajemalah mengamuk. Dikhawatirkan akan menimpa pada dirinya nam sehingga dia akan celaka. Lah ini, ini juga termasuk lemah. Nam termasuk lemah tergat nam termasuk kategori al-ajiz. Cukup dengan hatinya Nam, dia tidak terkena kewajiban engkel mungkar dengan lesannya dan juga tidak dengan tangannya, tapi mencukupkan dengan hati. sehingga masuk apa tingkatan yang terakhir man ra'a minkum mungkaran falyughayyir bi yadihi filam yastati nam bi lisanihi filam yastati bi qalbihi ya ini ini yang terakhir dengan hatinya <clears throat> wa kadzalika idza aulima anna inkarahu la yanfa dan demikian juga apabila diketahui bahwasanya ingkar tersebut tidak bermanfaat. Sudah belik sekali. Ya sudah sangat susah. Pakai kerasan juga enggak kapok-kapok. Pakai nasihat juga enggak kapok-kapok. Nah ini. Ini juga tergolong 6 ketika enggak bermanfaat nasihatnya, ketika dengan tangan dan kerasan enggak bermanfaat, terlepas dari suatu kewajiban fayang kosimu ila arba'ati ahwal maka ini terbagi enam terbagi menjadi empat keadaan apa hukumnya wajib apa hukumnya sunnah apa hukumnya bagaimana maka kata beliau dirinci empat keadaan ahaduha ayya'lam <clears throat> ayyu'lam anal munkar yazulu biqalihi aw fi'lihi min ghairi makruhin yalqahu yalhaqahu fayajibu alaihi al-inkar. Yang pertama kacanya yang pertama ketika diketahui bahwasanya kemungkaran tersebut akan bisa sirna dengan ucapannya atau dengan perbuatannya tanpa ada rasa kekhawatiran yang akan menyusul padanya menimpa pada dirinya. Maka di sini wajib untuk mengingkari perbuatan tersebut, untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Ini keadaan pertama yaitu wajibnya ingkar mungkar ketika dia memang sanggup ya diketahui. 6. Ada kemungkinan besar akan hilang maksiat tersebut. Apakah dengan ucapannya, apakah dengan perbuatannya tanpa ada kekhawatiran akhirnya akan menyusul kemudian harinya. Maka ini wajib. Masuk pada hadis yang tadi. al saniyah. Adapun keadaan yang kedua. Ayyu'lam anna kalamahu la yanfa' wa annahu in takallama duriba fayartafi'u alwujubu anhu yang kedua diketahui bahwasanya ucapannya Nah, nasihat-nasihat dia terhadap orang tersebut yang bermaksiat kepada Allah taala dinasehati terus, tapi layan fa, tidak bermanfaat. Nah, tidak bermanfaat, dablek sekali. Wa annahu in takalama dan jika dia berbicara, nam justru malah memukulnya. Justru malah menimbulkan fitnah. Nam mungkin karena sudah dia sangat fanatik terhadap agamanya di atas kebatilan. Nam Sebagian mungkin orang tua kita, orang tua kita, bapak-bapak kita, nam ibu-ibu kita, itu sebagian mereka sebagian besar sudah fanatik. Ketika disampaikan sunnah, disampaikan al-haq, bukannya mereka menerima, bukannya mereka dengan lapang dada tidak, tapi sebagian mereka sudah alergi terlebih dahulu. nam Ketika mau disampaikan malah apa? salah paham. Orang tuanya malah tambah membenci kepada kalian. Bahkan malah mungkin bisa memukul kalian. Lain ini, ini keadaan yang kedua. Orang tua kita berbuat kebid'ahan. Tiap Jumat yasinan, ya. Nanti ada orang meninggal, selamatan. Sangat-sangat fanatik, sangat-sangat ekstrim. Nah, nggak bisa diganggu gugat memang kesel dapat hidayah, taufik wal hidayah, Nama kepadanya. Nah ini, ini kalau sudah diketahui seperti ini keadaannya, nggak bermanfaat ucapan-ucapan kita kepada mereka, maka fayar tafi terangkat. Nama kewajiban untuk hal ingkal mungkar al amru bil ma'ruf wa yanani umpar. Tapi cukup yang ketiga itu dengan hatinya. Dan kita mendoakan terus menerus kepada kedua orang tua kita yang mereka dalam keadaan kebitahan, dalam keadaan kesesatan, mudah-mudahan dapat hidayah. Mungkin dengan akhlak kita, dengan pergaulan kita bisa mengubah mereka dengan lesan diajarkan sunnah. Ini dalilnya, ini hadisnya malah salah paham. Nah ini keadaan seperti ini gugur kewajiban kita. Enam, cuma dengan hatinya dan kita bergaul dengan akhlak yang mulia kepada mereka mudah-mudahan dapat hidayah. <clears throat> Asali satu kemudian keadaan yang ketiga ayyulam ana inkarahu la yufidu diketahui bahwasanya ingkal mungkar tidak berfaedah lakinnahu la yakhafu makruhan akan tetapi tidak dikhawatirkan padanya Nam efek sampingnya, nam akan menimpa pada dirinya. Ini. Enggak ada efek sampingnya, enggak ada apa? Itu akibat-akibat yang mengkhawatirkan, enggak ada sama sekali. Tapi nasihat juga enggak berfaedah. Nasihat enggak berfaedah dan kekerasan juga enggak berfaedah. Fala yajibu alaihi al-amru bil bil faedah. Maka kata beliau, tidak wajib baginya untuk al-amr Nam karena nggak ada faedahnya. Lakin yustahabbu liidhari sa'airil Islam wa tadkir bidin. Akan tapi hukumnya di sini sunnah nam dianjurkan sekali seandainya memang enggak berfaedah nasihat-nasihatnya dan kekerasan juga enggak berfaedah tapi tetap nam ingkal mungkar cuma hukumnya lain. Yang kedua tadi wajib, eh, yang kedua tadi gugur kewajibannya, Enam yang ketiga ini adalah tingkatannya apa? Dianjurkan, di sangat dianjurkan untuk menampakkan keislaman siar Islam, watadgir dan peringatan dengan cara agama. Nah ini, ini keadaan yang ketiga. Ada orang memang ya kadang ngayel Jenggotnya dipotong misalnya. Nah, bajunya ketika sholat dinasehati supaya yang sunnah bagaimana, jangan sampai bantolun sehingga kelihatan bentuk liku-liku tubuhnya. Ini terus berulang-ulang dikasih nasihat, dikasih pengarahan yang baik, enggak menerima, enggak, enggak menerima. Dan juga orang ini nggak bisa mengancam kalian juga, nggak akan timbul dampak yang negatif. Mungkin mukul kalian juga tidak. Nah, maki-maki juga tidak. Di sini sudah terus nasihat yang pertama, yang kedua, yang keempat sampai mungkin sepuluh kali nggak ada perubahan. Ya sudah. Kita kewajiban kita idhar syairul Islam, menampakkan syair-syair Islam, kita pakai baju yang sunnah, kita pakai jenggot dengan sunnah. Nah, bagaimana Islam kita sebarkan kepada mereka sehingga mereka dengan demikian mudah-mudahan dapat hidayah. Kita menampakkan syair-syair Islam. Nah, ini ini yang ketiga. Hukumnya mustahab. <clears throat> Kemudian yang keempat Kata beliau Ar-rabi'atu ayyu'lam Annau yusabu makruh Bimakruhin Yang keempat adalah diketahui Akan menimpa Apa yang dikhawatirkan Ini ya Dicegah Dan ini mendekati Dia akan menerima suatu musibah Ujian, fitnah Walakin yubtilu al-munkara akan tetapi akan membatalkan kemungkaran enam dengan perbuatannya dia bifi'lihi mislu ayuk saru alaud seperti apa yakni memecah enam menghancurkan botol-botol ya atau wayarikul khomro mengalirkan minuman khomer dengan perbuatannya dan dia juga sudah mengira ini pasti nanti akan dia akan ngamuk-ngamuk kepada yang memecah ini wa yu'lam annahu yudrab dan diketahui juga bahwa dia akan dipukul akibat dalik akibat perbuatan tersebut setelah dia melakukan demikian demikian demikian demikian nah mungkin apa sebuah keluarga di sana ada anak-anak nah ada anak-anak ada kakak, ada adik. Kemudian adiknya berbuat minum khamr, ya, main musik. Kakaknya ini akan melawannya, akan pakai jalan dengan seperti ini, memecah atau membuang minuman tersebut. Dan juga akan diketahui, enam kakaknya akan tahu bahwasanya ini adiknya akan ngamuk-ngamuk. Nah ini. Maka kata beliau, fayartafi'ul wujubu anhu wa kok mustahabban maka di sini hukumnya terangkat kewajibannya wa kok dan tersisa hukumnya menjadi mustahab 6 disunahkan dianjurkan untuk berbuat demikian 6 tapi minimal dengan hatinya ini kalau enggak memang kalau enggak mampu <clears throat> liqalihi fil hadis 6 berdasarkan dalam satu hadis ahdul jihad enam kalimatun kalimatul hak indah sultan jair seutama-utamanya jihad adalah kalimat hak di samping para penguasa yang dolim iya begitu nah ini empat keadaan tentang al-amru bil ma'ruf ya, wa nahyu anil munkar apa hukumnya wajib secara mutlak seluruhnya enam harus kita ingkari semuanya enam taib dengan hati iya kita harus mengingkarinya enam dengan hati kita harus mengingkarinya wajib perorangan yang sudah balik yang dia berakal yang dia seorang muslim harus mengingkarinya minimal dengan hatinya adapun nanti dengan lesannya dengan tangannya ini hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Nam, tergantung keadaan tersebut. Tayyib Allah alam bismillah. Subhanallah